Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yardha Wa ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan wajibatus salah wajib-wajib sholat Sampai pada poin yang kelima <clears throat> Dari wajib-wajib sholat Kita lanjutkan yang berikutnya As-sadis yang keenam Dari wajib-wajib solat Adalah Qauluhu Rabbik firli Doa atau zikir Rabbik firli Bainas sajadatain yang dibaca di antara dua sujud. Ini hukumnya wajib. Apa dalilnya li hadithi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu? Anna anna an-nabiy sallallahu ala alihi wasallam kana yaqulu bainas sajadatain Rabbik firli Rabbik firli Dalilnya adalah hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di antara dua sujud ya, dengan bacaan Rabbik firli Rabbik firli Wahai Rabbku ampuni aku Wahai Robku ampuni aku Al hadis sahih Diriwayatkan oleh lima Nasai Dan Ibnu Majah Dan ini madhabnya Imam Ahmad Dan yang lainnya bahwasannya ucapan Rabbik Firli Di antara dua sujud Itu hukumnya wajib. Nah. Yang demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya di antara dua sujud dan beliau terus menerus alat dawam Continue Terus menerus ya. Membaca zikir tersebut ya, saja detain di antara dua sujud Dan beliaulah yang mengatakan Sallu kamaro'aitumuni usolli solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Dari dalil-dalil di atas dapat kita lihat ya, kuatnya dalil yang mengatakan bahwasannya ucapan Rabbik Firli di antara dua sujud hukumnya adalah wajib. Kemudian As-sabi yang ketujuh Dari wajib-wajib sholat At-tashahudul awal Tashahud yang pertama Tashahud yang pertama ala ghairi man qama imamuhu sahwan bagi orang yang imamnya tidak berdiri karena lupa nah. At-tashahud awal hukumnya wajib. Dan jika dia adalah makmum, maka wajib bagi orang yang imamnya duduk bertasyahud juga tidak berdiri karena lupa Jika imam berdiri karena lupa, seharusnya tasyahud awal. Ya. tapi dia lupa. Imamnya lupa berdiri. Maka makmum wajib ya, naam ikut imam. Nah, wajib mengikuti imam. Jangan beralasan tasyahud awal hukumnya wajib ya. Sehingga dia nggak mau ikut imam nah. Ini maksudnya Ala ghairi man qama imamuhu sahwan Tasyahud awal wajib ya. Bagi orang yang imamnya tidak berdiri karena lupa Artinya imamnya juga tasyahud. Ya. Maka wajib bagi makmum untuk tasyahud. Namun jika imamnya berdiri karena lupa ya, dan makmum pun lambat menegurnya, ya, dia sudah berdiri tegak ya, untuk melanjutkan rekaat berikutnya, ya, maka para makmum mengikuti imam ya. Tidak memaksakan diri untuk melakukan tasyahud awal Ini makna At-tasyahudul awal ala ghairi man qama imamuhu sahwan Dan ini madhabnya Imam Ahmad rahimahullah ya. Dan yang lainnya bahwasannya tasyahud awal, ya, tasyahud yang pertama hukumnya adalah wajib. Fa'innahu la yajibu alaihi liwujubi mutaba'atihi jika seorang makmum ketika tasyahud awal imamnya berdiri karena lupa fa la yajib alaihi maka tidak wajib tasyahud awal bagi makmum jika imamnya berdiri liwujubi mutaba'atihi karena makmum wajib untuk mengikuti gerakan imam ya, Wajib untuk mengikuti imam Lianna Nabiya sallallahu ala alihi wasallam Lama nasiyal awal lam ya'ud ilaihi Karena Nabi sallallahu Alaihi wasallam ketika beliau lupa tidak tasyahud awal ya, lam yaud ilaihi beliau tidak kembali beliau tidak tidak kembali untuk melakukan tasyahud awal melainkan melanjutkan sholat beliau dan para makmum pun mengikuti Nabi sallallahu Alaihi Wasallam wajabarahu bisujudis sahu dan kemudian beliau Naam menyempurnakan yang kurang tadi ya, bisujud sahwi dengan sujud sahwi. Dan insya Allah sujud sahwi ya, nanti akan ada pembahasannya. pada bab yang keenam tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur akan dibahas di sana. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah lupa tasyahud awal dan beliau tidak kembali untuk melakukan tasyahud awal. Namun di akhir solat beliau uh, na'am melakukan sujud as-sahwi. Wat tasyahudul awal huwa adapun tasyahud awal, tasyahud yang pertama adalah At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sampai di sini ini namanya at-tasyahudul awal. Tasyahud yang pertama. Dan ini madhabnya jumhur para ulama Jumhur para ulama Mereka berpendapat tasyahud awal itu hanya sampai pada dua kalimat syahadah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Nah dan Al-Imam Syafi'i <clears throat> atau madhab Syafi'i ya mereka berpendapat ditambah dengan as-salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madhab Syafi'iyah mereka berpendapat tasyahud awal Naam ditambah padanya setelah dua kalimat syahadah ya, ditambah dengan solawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini madhab syafi'iyah. Namun jumhur para ulama <clears throat> mencukupkan pada dua kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah pendapat jumhur para ulama. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagaimana dalam hadis ya, yang sahih Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata <clears throat> Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffi baina kaffai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku dan telapak tanganku ada di antara dua telapak tangan beliau. Telapak tanganku ada di antara dua telapak tangan beliau. Ini cara beliau mengajarkan Naam kepada para sahabatnya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku at-tasyahudul at-tasyahud ya, mengajarkan kepadaku tasyahud. Kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku Al-Qur'an. Jadi mengajarkan tasyahud seperti mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Apa tasyahud tersebut? at Tahiyatulillah, lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu Warahmatullahi wabarakatuh. wa Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian jumhur para ulama <clears throat> juga membawakan dalil yang menunjukkan bahwa at-tasyahudul awal hanya sampai pada lafaz dua kalimat syahadah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza jalasa fi wasatis shalah" wa fi akhiriha ala wirkihil yusra Sallu kama ra'aitumuni usalli. Taib kami ulangi karena sallallahu alaihi wasallam yaqul idza jalasa fi wasati shalah wa fi akhiriha ala wirkihil yusra at-tahiyatu lillah was-salawatu Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk di pertengahan solat Beliau mengatakan at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat ila akhirih Summa ingkana fi wasati sholana hadha hina yafrugha aw hina yafrughu min tasyahudi. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud ya, apabila beliau di pertengahan solat, ya, maka beliau bangkit ketika selesai dari tasyahudnya Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa inkana fi akhiriha dan jika tasyahud ini adalah di akhir solat, ya. Da'a ba'da tasyahud bimasya Allah. Maka beliau berdoa ya, dengan baca solawat ya. Nah, dan juga beristiada dari empat perkara ya. Setelah tasyahud Beliau berdoa setelah tasyahud bimasya Allah dengan doa-doa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk beliau. Summa yusallim kemudian beliau salam. Riwayat ini yang ada dalam Musnad Ahmad juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud jelas menunjukkan bahwasannya tasyahud awal hanya pada lafad dua kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena Abdullah bin As mengatakan demikian, jika di pertengahan salat maka beliau ber, berdiri atau bangkit setelah selesai dari uh, dua kalimat syahadah. Ya. Dan jika di akhir salat maka beliau lanjut ya, dengan doa-doa setelahnya doa solawat kemudian berlindung dari empat perkara dan doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki beliau untuk berdoa. Kemudian setelah itu baru beliau salam. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Walam yunqal anhu fi haditsin qat annahu sulli alaihi wa ala alihi fi hadha tasyahud." Tidak ada dinukil dari beliau dalam satu hadis pun ya, bahwasannya Naam diucapkan salawat kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau di tasyahud ini yaitu di tasyahud yang pertama tidak ada dalil atau nukilan dari hadis manapun tidak ada hadis satupun yang menunjukkan bahwasanya di tasyahud awal ada sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga atas keluarga beliau. Nah. Baik jelas bahwasannya tasyahud awal hukumnya wajib dan hanya sampai pada lafad syahadatain. Kemudian <coughs> Asamin yang ke-8 Al-julusu lahu Ay at-tasyahudul awal Yang kedelapan dari wajib-wajib sholat adalah Duduk untuk tasyahud awal Duduk untuk tasyahud awal Ini hukumnya wajib Dan ini Madhabnya Imam Ahmad dan yang lainnya. Dalilnya adalah li hadithi Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza qa'attum fi kulli rak'ataini faqulu attahiyatu lillah Apabila kalian duduk pada setiap dua rakaat ya, maka ucapkanlah attahiyatu lillah wassalawatu wattaibat sampai selesai. Asyahid di sini beliau mengatakan idza qa'adtum apabila kalian duduk. Jadi tasyahud awalnya doanya tadi, zikirnya atau bacaannya hukumnya wajib, duduknya juga wajib. Ya. Duduknya untuk membaca tasyahud juga wa, wajib. Jadi tidak tasyahud sambil berdiri, ya, tetapi sambil duduk. Karena duduk untuk tasyahud awal hukumnya wajib. Al-Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya. Wali hadis Rifa'ah bin Rafi'. Dalil yang lain adalah hadis Rifa'ah bin Rafi'. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa jalasta fi wasatis shalah fatma'in." Apabila engkau duduk di pertengahan salat, ya, maka tumakninahlah. Waftarish fakhidaka al-yusra thumma tashahhad. Dan bentangkanlah pahamu yang kiri ya. Thumma tashahhad kemudian bertasyahudlah. Nah. Yaitu duduk dengan duduk iftirosh ya. Duduk iftirosh menegakkan telapak kaki yang kanan ya, dan menduduki telapak kaki yang kiri. Ini namanya duduk iftirosh, duduk pada tasyahud yang pertama. Asyahid di sini faida jalasta fi wasatis shalah. Jika engkau duduk di pertengahan salat. Ini menunjukkan bahwasanya di pertengahan salat atau di tasyahud yang pertama ya. Seseorang ketika membaca tasyahud harus dalam keadaan duduk. Harus dalam keadaan duduk. Kemudian bacaan tasyahud apakah dibaca jahar, apakah dibaca sir. Ya. Nah, <clears throat> At-tasyahud Baik tasyahud awal atau tasyahud akhir nah, sepakat para ulama bahwasannya kedua tasyahud tersebut dibaca sir sirron dibaca dengan bacaan lirih bukan dengan bacaan yang jahar yang keras Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasannya beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, berkata wa minas sunnah an yukhfiyat tasyahud dan termasuk daripada sunnah adalah melirihkan bacaan tasyahud yaitu tidak menjaharkan tetapi melirihkan bacaan atau syahud. Nah, ini menunjukkan yang sunnah dalam bacaan tasyahud adalah asir, bukan jahar. Kemudian perhatikan di situ tadi kita baca al-julus lahu. Duduk untuk tasyahud awal hukumnya adalah wajib. Bagaimana cara duduknya? Cara duduk yang sunnah dalam at-tasyahudul awal dalam tasyahud yang pertama adalah dengan duduk muftarishan atau yang kita kenal dengan duduk iftirosh. Ya. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Sedangkan dalam tasyahud yang kedua Tasyahud yang kedua nah, Kenapa kita katakan tasyahud yang kedua Nah Kalau kita katakan tasyahud yang terakhir ya, Maka dalam solat ada yang satu kali tasyahud Nah ada yang dua kali tasyahud Maka kita katakan Dalam tasyahud yang kedua Yang ini adalah tasyahud yang terakhir Maka duduk dengan mutawarrikan ya, Atau yang kita kenal dengan duduk tawarruk Ini pada tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir Bagaimana duduk iftirosh pada tasyahud yang pertama Telah disebutkan tadi dalam potongan hadis Rifa'ah bin Rafi' Waftarish fakhidakal yusra Dan bentangkanlah pahamu yang sebelah kiri ya. nah. Lebih jelas lagi dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamas sunnatus shalah antun sib rijlakal yumna wa tasni rijlakal yusra." Sesungguhnya, sunnah sholat, ya, ketika tasyahud, ya, adalah engkau menegakkan kakimu yang kanan, ya, dan melipat kakimu yang kiri. Perhatikan di sini beliau sallallahu alaihi wasallam e, mengucapkan na'amut telak ya. Beliau enggak merinci tasyahud pertama atau tasyahud yang kedua. Tetapi beliau mengatakan inna sunnatus shalah sesungguhnya sunnah sholat adalah menegakkan kaki yang kanan ya. Telapak kaki yang kanan dan melipat telapak kaki yang kiri. Nah, sehingga berdasarkan hadis ini para ulama berpendapat setiap tasyahud duduknya adalah iftirosh. Setiap tasyahud duduknya adalah iftirosh. Illa kecuali yang padanya ada dua tasyahud. Kecuali yang padanya ada dua tasyahud, maka dibedakan antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua dengan cara duduknya. Cara duduk pertama adalah dengan eh, iftirosh, sedangkan cara duduk tasyahud yang kedua adalah tawarruk. Nah. Dan di sana ada faidah dibedakannya cara duduk dua tasyahud ini. Ya. Ada faidahnya. Nah. Faidah yang pertama nafyu sahwi anil musolli ya, supaya apa meminimalisir eh, sahu lupa ya, bagi orang yang sholat. Nah, sehingga kalau tasyahud yang pertama maka seperti ini iftirosh ya dan tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir adalah tawarruk. Nah. Kemudian faedah yang kedua agar supaya orang yang baru masuk sholat ya, dia tahu apakah ini di tasyahud yang pertama ataukah ini tasyahud yang kedua nah, sehingga dibedakan dua cara tasyahud pada tasyahud yang ada dua kali tasyahud nah, orang yang baru masuk sholat dia akan tahu kalau duduknya iftiros berarti tasyahud pertama ini sehingga nanti dia mudah ngitungnya untuk eh, apa Hmm. menambah rokaat yang kurang ya. melengkapi rokaat yang kurang bagi dia ya. dan jika duduknya tawarruk oh berarti ini rakaat terakhir ya. rakaat keempat berarti dia nanti ya harus menyelesaikan empat rokaat juga karena dia hanya mendapati duduk terakhir dari eh, naam sholat tersebut Taib. Ini jika tasyahudnya adalah dua kali, ya, maka dibedakan. Tasyahud pertama duduknya iftirash dan tasyahud yang kedua duduknya tawarruk. Nah, duduk iftirash tadi sudah kita sebutkan dengan menegakkan telapak kaki yang sebelah kanan dan melipat teka kaki yang sebelah kiri atau menduduki telapak kaki yang sebelah kiri. Sedangkan duduk tawarruk ya. Duduk tawarruk ya. Adalah dengan an yaj'ala rijlahul yusra baina fakhidhihi wa saqihi dia meletakkan kaki yang kiri ya, di antara pahanya dan betisnya. Nah, di antara pahanya dan betisnya. Jadi kaki telapak kaki yang kiri diletakkan di antara pahanya dan betisnya, itu di bawah. Ya. Nah, di bawah eh, antara paha dan betis. Bentuk tawaruk yang seperti ini datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Zubair. Beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi shalah ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farasha qadamahu al-yumna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk salat ya maka beliau menjadikan eh, kaki kirinya atau telapak kaki kirinya di antara paha dan betisnya. Di antara paha dan betisnya. Naam Wa koda mahuliyumna dan kemudian beliau membentangkan kaki yang sebelah kanan. Ini cara yang pertama dari cara tasyahu ah, duduk tawarruk. Cara yang pertama dari cara duduk tawarruk meletakkan kaki kiri di antara paha dan e, betis. Nah, ini cara pertama karena tawaruk lahu halatan ada dua cara. Duduk tawaruk pada tasyahud e, yang kedua itu ada dua dua cara. Cara yang pertama seperti ini. Cara yang kedua Cara yang kedua <clears throat> adalah datang dari riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Humaid radhiyallahu taala anhu. Nah. Dalam hadis Abu Humaid disebutkan tata cara duduk pada tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua. Beliau Abu Humaid radhiyallahu taala mengatakan dalam hadisnya, "Fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi yusra." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat yang kedua, maka beliau duduk di atas kaki kiri. Berarti duduk apa ini? Iftirosh. Ya. Wana sobal yumna dan menegakkan kaki yang kanan. Telapak kaki kanan ditegakkan. Faidah jala safirok atil akhiroh dan apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir, ya. perhatikan tadi beliau mengatakan apabila Rasulullah SAW duduk pada rakaat yang kedua, nah, duduknya seperti ini, iftirosh. Dan apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir, maksudnya apa? Tasyahud yang kedua. Kedua. Nah, maksudnya tasyahud yang kedua karena belum mengucapkan tadi e, untuk duduk iftiros e, duduk pada dua rakaat. Ya, itu tasyahud pertama. Dan apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir, yaitu tasyahud yang kedua, qaddama rijlahul yusra, maka beliau mengedepankan atau memajukan kaki kirinya. Nah, beliau memajukan kaki kirinya. Wana sobaliyumna dan menegakkan kaki kanannya. Nah, Wako ada ala mak'adatihi dan beliau duduk di atas naam tempat e, duduknya, yaitu di atas pantatnya ini cara duduk tawaruk yang kedua. seperti yang kita amalkan dalam e, setiap sholat yang rata-rata kita seperti ini cara duduknya. Ya. Jarang yang mengamalkan cara yang pertama tadi. Ya. Nah. Dari padahal juga sahih dalam sahih Muslim ya cara duduk tawaruk yang kedua tadi. Ya yang pertama Naam, bedanya hanya apa? Kalau Naam yang pertama tadi ya, meletakkan kaki kiri di antara paha dan betis. Sedangkan ini dia meletakkan kaki kiri di bawah paha dan betis. Nah, di bawah paha dan dan betis. Afum. Ini cara duduk tawarruk ada dua keadaan atau dua bentuk. Bisa yang pertama, bisa yang kedua karena kedua-duanya sahih. Yang pertama tadi ada dalam sahih Muslim, yang kedua yang biasa kita amalkan ini ada dalam sahih Bukhari. Nah. Kemudian perhatikan hadis tadi. Yang tadi yang tadi kita baca yaitu hadis Innama sunnatus sholat Sesungguhnya sunat sholat adalah menegakkan kakimu yang sebelah kanan dan melipat kakimu yang sebelah kiri ya, ketika tasyahud. Hadis ini yaitu hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan hadis ini Abu Humaid ya dalam Sahih Bukhari juga yang membedakan antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua ya. Membedakan cara duduknya ini menunjukkan bahwasannya cara duduk tasyahud pertama dan cara tasyahud eh, solat salat yang hanya satu kali tasyahud ya, nah, Adalah dengan duduk iftirosh Adalah dengan duduk iftirosh Nah Taib Sedangkan pada tasyahud yang kedua ya, Atau pada sholat yang padanya ada tasyahud yang kedua Dibedakan cara duduknya yang pertama iftirosh dan yang terakhir adalah tawarruk. Dan tawarruk ada dua kondisi. Bisa kondisi pertama tadi atau bentuk pertama bisa dengan bentuk yang kedua. Nah, jadi hadis Abu Humaid yang dikatakan oleh para ulama nasun fi mahallin niza. Nah, nas yang eh, apa ini? Eh, menyelesaikan perselisihan. Karena kan perselisihan ada yang tawaruk semua pertama dan kedua. Ya, ada. Ada yang iftiroh semua, baik pertama atau kedua. Nah, ada yang nam, e, barakallahu fiik e, iftirosh ya pada rakaat eh, pada tasyahud yang kedua dan tawaruk pada rakaat terakhir baik itu rakaatnya adalah empat rakaat ya dua kali tasyahud atau rokaatnya e, eh, dua rokaat dengan satu kali tasyahud. Nah, jadi iftiros hanya berlaku pada tasyahud yang kedua. Nah, taib. Nah, ini satu pendapat. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian ada yang berpendapat semua duduk tasyahud adalah iftirosh. Semua duduk tasyahud adalah iftirosh illa kecuali jika dalam suatu sholat ada dua kali tasyahud, maka tasyahud yang kedua adalah tawarruk. Nah, dalilnya tadi. Dalilnya hadis Abu Humaid yang jelas-jelas e, memerinci cara duduk tasyahud pertama dan tasyahud kedua. Ya, dan ini muhallun niza' ya, yang menyelesaikan perselisihan. Kemudian hadis tadi Abdullah bin Umar, Inna sunnatus shalah, sesungguhnya sunnah salat adalah seseorang menegakkan kakinya yang kanan dan melipat kaki yang kiri yaitu duduk iftirosh. Sunnah sholat adalah duduk iftirosh. Beliau di sini nggak merinci e, rekat pertama atau rekat kedua, umum. Nah, artinya sama saja. Taib eh, dia yang ada dua apa sekali tasyahud atau dua kali tasyahud dalam sholatnya. Ada yang sekali tasyahud atau dua kali tasyahud sama saja. Hanya saja dikecualikan yang dua kali tasyahud dengan hadis tadi. Dengan hadis Abu Abu Humaid. Nah, dengan hadis Abu Abu Humaid e, mengecualikan duduk di tasyahud terakhir adalah dengan cara tawarruk. Wallahu taala alam bisawab. Naam, khilaf fiqhiyah. Naam. Dan khilaf fiqhiyah tahtaj ila rahbatus sadr ya, kelapangan dada.